Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, azani wa sakumullahu sami'an. Iqra ya akhana. Man yurid ay yaqra al-kitab tafadhal. Aina akharun? Ayah Abdul Wahab Iqra Taib, Holas jazakallah khairan. Terakhir kita menyebutkan tentang apa kemarin? Ya Hamzah. Terakhir tentang irfa sotak sendakuro. Taib. Apa hukumnya sendakuro ya ikhwan? Yakub pada asalnya mubah. Terus bagaimana diperbolehkan? Terus menerus Senda goro di sini mualif memasukkan termasuk musibah lisan. Ini ya. Jadi hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Karena beliau memasukkan itu termasuk minal lisan adalah al-mizah. Ini senda senda guru. Min husnil mar'il muslim ataraku malayani. Ini di antara ya baiknya Islamnya seorang hamba adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah. Dan diperbolehkan ya keluar dari musibah ini ya ini tak kalah memang di sana ada yaitu maslahat atau kebenaran sendakuronya bukan dusta. Karena yang terjadi zaman sekarang ketika mereka bersendaguro penuh dengan ucapan-ucapan yang dusta, ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Leni, ketika di sana ada kemaslahatan sebagaimana perbuatan Nabi kita Muhammad SAW, maka diperbolehkan ketika beliau bersendagoro dengan anak kecil. Apa tujuannya? Ketika beliau menyemprotkan ya air ke wajahnya seorang anak kecil Mahmud, ya seorang sahabat Beliau menceritakan tentang dulu saya ketika masih kecil pernah bersendagoro dengan Rasul. Apa tujuannya dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar ketika beliau bersendagoro dengan menyemprotkan air tersebut? man yatadzakkar li ta'dib al awal asani eh ayo ahsanta ini dikatakan oleh beliau ya yakni karena ingin memberikan suatu barokah kebaikan kepada anak kecil tersebut ini ketika beliau menyemprotkan air. Kata Mahmud, akol tu minan Nabi majatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinin. Saya ingat ya kata beliau dari perbuatan beliau yang menyemprotkan air ke wajah saya dan saya waktu itu anak berumur lima lima tahun. Ini beliau mengambil air dari sebuah dalwun ya ember kemudian berkumur-kumur menyemprotkan ke wajah beliau Mahmud Ibnul Arabi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. 6 <clears throat> demikian. Kemudian ini sudah beliau. Yang kedua, yakni li takdib ya untuk yakni memberikan arahan atau memberikan suatu hiburan adab ya biar apa mungkin enggak terlalu gelisah sedih nam gelisah sendah gelisah yang mungkin ada suatu masalah sehingga beliau menghiburnya untuk biar tidak terlalu bersedih apakah kepada seorang nenek-nenek sebagaimana beliau ucapkan ketika ada seorang perempuan nenek-nenek meminta untuk dimasukkan ke dalam surga maka beliau menjawab, "Lairul jannata al-azuzun." Taib. Jadi walhasil ya al-mizah di sini termasuk musibah sebuah lesan. Makanya kita hati-hati nam jangan ya boleh ya silahkan ketika memang ada maslahat, ketika ada tujuan-tujuan yang baik. Kalau enggak ada tujuan yang baik, maka sudah tinggalkan karena min husnil mar'il muslim ya min husni islamil mar'i tarakuhu malayani au kama <clears throat> Kemudian selanjutnya al-afatu sadisah musibah berikutnya yang keenam adalah asuhriyah wal istihja Ini musibah yang keenam. Wa ma'na suhriyah itu adalah al-ihtiqaru wal istihanah meremehkan atau menghinakan manusia yang lainnya. Dan nah, ini termasuk musibah. Ini ya sesama santri yang sering kita dengar kadang ya ucapan-ucapannya kasar, ucapan-ucapannya menghinakan, ini meremehkan. Maka tinggalkan. Karena ini suatu musibah yang sangat besar Mungkin kalau orang yang tidak berilmu masih ringan, ya, ikopnya masih ringan adabnya. Tapi ketika dia yang melakukannya adalah orang-orang yang dari kalangan level ilmi, dari orang-orang yang mengerti sebuah ilmu, kok melakukan demikian demikian demikian ucapan-ucapan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang santri, Abdullah bin Dalik. Nah ini Nam tentunya ya sangat berbeda ikopnya orang yang berilmu yang tidak tidak mengamalkan ilmunya dengan orang-orang yang tidak tahu ilmu. Demikian. Wa tanbihu 'alal uyubi wa naqais 'ala wajhin yudhaq yudhaqu minhu. Dan wa tanbih yakni apa di sini biar enak terjemahnya menyebutkan aib-aibnya dan kekurangan-kekurangannya jadi mengingatkan tanbih, ini peringatan. Ya, mengingatkan artinya menyebutkan aib-aibnya sesamanya, muslim yang lainnya, kekurangannya disebutkan. Ini masuk di dalamnya suhriyah. Yani ihtikar, wa istihana wa tanbih ala uyubi wa naqais. Kemudian ala wajhi yudhaq. Yang mana ini punya tujuan dari sisi yakni supaya mungkin yudhak ditertawakan ditertawakan dihinakan ditertawakan nah, ini ini suhriyah atau mengolok-olok atau mengecek. nah ini ini musibah sebuah lesan yang terjadi di tengah-tengah umat zaman sekarang. Apakah di tengah-tengah orang awam ataukah di tengah-tengah para santri di suatu mahad. Nah, ini hendaklah ditinggalkan karena sangat-sangat tidak pantas untuk dia lakukan. Wa qad yakunu dalika bil muhaqah fil fi'li wal qawli. Dan terkadang ya bentuknya di antara bentuk-bentuk suhriyah atau mengolok-olok dari perbuatan demikian adalah bil muhaqah yakni dengan peragaan suatu perbuatan ataupun ucapan dan ucapan dengan meragakan suatu perbuatan atau ucapan semacam mungkin pantomim ya bahasa kitanya dengan melakukan suatu peragaan perbuatan cara jalannya ya mungkin dia ingin memaksudkan si fulan dia tahu jalannya seperti ini ketika bicara seperti ini maka dia melakukan perbuatan, ucapan atau perbuatan yang menyerupai si dia. Dengan tujuan untuk menghinakan, untuk mentertawakan. Nah ini dengan bentuk pantomim. Kalau bentuknya mungkin si gareng, cara duduknya begini. Ya. Si petruk, cara duduknya begini. Maka memperagakan suatu perbuatan atau ucapan. Nah ini. Ini perbuatan-perbuatan yang termasuk terlarang, nggak diperkenankan. Atau mungkin juga ngelawak. Ini sejenisnya. Nggak diperbolehkan dalam Islam. Bagaimana sering ya kita mendengar dulu ketika kita masih mungkin senang TV ya, bila mindalik. Alhamdulillah kita sudah sadar dengan hidayah Allah Taala menjauhkan dari perbuatan demikian, menyaksikan demikian. Dulu banyak ya film-film para pelawak-pelawak ada Dono, Kasino, Indro. Nah, mungkin antum nggak kenal ya orang-orang ABG-ABG sekarang mungkin nggak kenal. Tapi zaman kita ketika masih ABG-ABG kenal siapa Dono, Kasino, Indro atau Kadir. Ini tokoh-tokoh para pelawak. Nah ini. Kemudian karena di sana dalam ada suatu hadis telah kita sebutkan bahwasanya wailun liman haddasa fakadiba liyudhika bihi alqaum wailun lahu summa wailun lahu. Oh kama qala. Celaka bagi orang yang dia berbicara. Kemudian bicaranya dusta lagi. Berbicara dusta lagi dengan tujuan dalam rangka untuk membuat suatu kaum tertawa yang menyaksikannya yang melihatnya tertawa, terbahak-bahak, melihat peragaannya yang lucu, melihat ucapan-ucapannya yang lucu. Leni. Maka kata beliau, wailun lahu, celaka bagi orang tersebut, summa wailun lahu, celaka bagi orang tersebut. Sampai tiga kali beliau nam mendoakan kejelekan orang-orang tersebut yang melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang tidak pantas suhriya wal istihza. Lebih-lebih ya sebagian kaum muslimin ada yang membuat sandiwara sebagai Nabi, sebagai Umar, sebagai Utsman bin Affan dibukukan, difilmkan. Nah ini, ini tidak selayaknya untuk dilakukan. Termasuk yani musibah. Wa qad yakunu bil isyara wal ima dan terkadang juga bentuknya dengan cara isyarah isyarat dengan isyarat atau ima dengan kerdipan mata. Ini al ima dan mengkerdipan matanya dan isyarah atau kerdipan matanya. Ini dengan tujuan-tujuan suhriyah atau istihja. Wa kulluhu mamnu'un minhu dan semuanya yang kita sebutkan tadi itu adalah terlarang fi syariat dalam syariat kita Islam. Wa radda nahyu dan sungguh telah datang larangannya anhu fil kitab was sunnah. Ini telah datang larangannya nah, apakah dalam as-sunnah atau hadis atau dalam al-Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an di antaranya apa? Surah Al-Hujurat man yadkur eh ya jina amanu Ayo asanta La yasharu qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum. Ini di antara ayat yang menjelaskan tentang larangan untuk berbuat sukhriyah atau istihza. Karena barangkali yang diolok-olok ya, yang diejek barangkali mereka lebih baik daripada yang mengolok-ngolok. Ini kemungkinan besar lebih baik yang diolok-olok. Ada kemungkinan Enggak semuanya. <clears throat> Barangkali. Kemudian selanjutnya al-afatu sabi'ah. Musibah berikutnya yang ketujuh. Ifsa usir. Menyebarkan rahasia. Wa ikhlaful wa'd. Dan melisihi janji. Ini rahasia disebarkan. Mungkin rahasia suatu keluarga, ya, suami istri ada yang tahu. Maka seorang muslim hendaknya menjaganya. Ya, ketika melihat aib bagi keluarga tersebut, maka jangan disebarkan. Nah, nisi janji wal kadib fil qawli wal yamin dan dusta dalam ucapan ataupun dan sumpah sumpah yakni dusta ini sering dilakukan oleh para pedagang ya para di pasar-pasar jual beli sampai bersumpah-sumpah demi mendapatkan sebuah lakunya perdagangan tersebut. Ini musibah yang besar. Wa kullu dalika manhiyun anhu dan semuanya itu adalah yang dilarang. Illa ma rakhasa fihi al kadib li zaujatihi kecuali enam yang di sini apa-apa yang telah diringankan dispensasi di dalamnya diperbolehkan dari sebuah dusta kepada sang pasangannya. Suami kepada istrinya atau sang istri kepada sang suaminya. Nah ini, ini ada keringanan, ada dispensasi bagi keduanya untuk mungkin semasa berdusta. Hati misal hmm? Saya memberikan per, permisalan Seorang suami dusta kepada istri atau seorang istri dusta kepada sang suami. Yang keluarga gimana Abu Hasan? Diperbolehkan ada dispensasi keringanan. Ayo, siapa yang bisa? Yang keluarga atau yang bujang? semacam kita beri contoh. Ya, mudah-mudahan nggak salah. Sang suami ya sudah capek dari pasar kerja pulang ke rumahnya. Sang istri masak ya, masak sayur, masak nasi dan sebagainya. Dalam keadaan capek, lapar untuk makan siangnya, Nah ini sudah disiapkan sama sang istrinya. Disiapkan lengkap. Ada lauknya, ikan, ada susunya. Nah, sangat lengkap. Sudah, nggak ada yang kurang. Buahnya juga ada. Kemudian ngambil nasi dan sayur dan sebagainya. Bismillah, makan. Keadaannya lapar sekali, capek, sudah banyak masalah karena mungkin perdagangannya apa yang mengalami kebangkrutan lapar ternyata didapatkan sangat-sangat asin ya sayurnya kaget aduh aduh gimana ini sang istri ya nggak tahu gimana wahai mas masakannya masya Allah mumtaz jidan dengan senyum dengan bangga ya menandakan tanda puas. Padahal hatinya apa? Kaget dengan masakannya. Nah ini dalam rangka apa? Untuk menyenangkan sang istri yang sudah capek-capek masak. Kemudian dibilang, "Wah, ini masakan apa ini? Garam atau sayur ini?" Kalau diginikan bagaimana sang istri? Tentunya hatinya kecewa. Maka untuk membanggakan sang istrinya tidak mengapa kita berdusta seperti ini keadaannya tidak diper nam diperkenankan. Ini rukhsah ya, apa rukhsah dan pensasi keringanan. Wabil harbi dan juga dalam peperangan. Wah, sudah sudah siang ya. Ini diberi contoh-contoh harusnya biar pas. Wabil harbi dalam peperangan. Fa inna dalika yubah. Maksudnya yang depan itu adalah diperbolehkan. lain nah, ini ini ini sebagaimana hadis ya Ummu Kulsum Rahu Muslim yang menjelaskan tentang diperbolehkannya yakni berdusta sang suami pada sang istrinya atau sang istri kepada sang suaminya atau dalam suatu peperangan. Taib wa alam bisawab ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan berfaedah. Wallahu a'lam ila Ilahuna tafaddalu Habibakumullah.